Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, yahdi man yasha'u wa ya'simu wa yu'afi fadlan. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki dan dia menjaga manusia dari kesesatan wa yu'afi dan memberikan keselamatan fadlan sebagai karunia darinya. Wa yudhillu man yasha dan dia Allah menyesatkan barang siapa yang dia kehendaki wayak dulu dan membiarkan siapa yang dia kehendaki wayak tali adilan dan memberikan musibah sebagai bentuk keadilan darinya. Kemudian wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Semua orang, semua manusia itu dalam hidupnya berada di dalam kehendak Allah antara keutamaan dan antara keadilannya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan singkat tentang dua poin ini. Sekarang kita baca syarah dari Syekh Abdurrahman Muhammad bin Abdurrahman Al-Humayyiz Hafizullah Ta'ala. Kata beliau, Inna Allah Ta'ala huwa ladhi yahdi man min ibadihi iman Sesungguhnya Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya untuk beriman, untuk bertauhid kepada Allah, untuk bertakwa kepadanya, untuk mentaatinya. Itu semuanya atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Tidaklah hidayah itu ada di tanganmu, namun Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Seperti yang sudah kita juga bacakan dalam khutbatul hajah, Nabi SAW mengatakan, Man yahdihillahu falamudillalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Namun sebaliknya, wa man yudlil pada hadiah. Namun barang siapa yang Allah telah sesatkan, tidak akan mungkin ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini pula kita mengetahui ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu untuk kita mensyukurinya karena tidak semua orang Allah berikan hidayah. Wa min al wuqu'i Dan Allah pula yang menjaga manusia dari jatuh ke dalam kesesatan wal ma'asi Sekali lagi ini merupakan murni nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa duduk di majlis seperti ini, ini murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hidayah, tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa pertolongan darinya tidak mungkin kita bisa sampai untuk belajar di majlis seperti ini. Semua atas anugerah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'afihim min dzalik dan Allah pula yang menyelamatkan manusia dari hal-hal tersebut. Semuanya hidayah, dijauhkan dari kemaksiatan, dari kesyirikan, dari kebid'ahan, semua atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa min atharihi ad-dara fi dunya wal akhirah. Demikian pula Allah yang menyelamatkan kita dari dampak negatif atau pengaruh negatif dari kemaksiatan kesesatan di dunia maupun di akhirat. Eh, semuanya sekali lagi nikmat dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu memohon kepada Allah, ya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, itu sekali lagi semuanya murni nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Faman fa'ala Allahu bihi dzalik fa huwa fadlun min Allah taala wa minnatun tastawjibu syukra 'alaiha. Maka barang siapa yang Allah berikan hal-hal tersebut, diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari eh, jatuh ke dalam kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan dan juga Allah menyelamatkan eh, dari segala bentuk musibah dan malapetaka, maka itu merupakan keutamaan karunia dari Allah. Artinya tidak semua orang bisa mendapatkannya. Itu hanyalah orang-orang yang Allah pilih dari hamba-hambanya. Yang semua itu tataujibu syukra 'alaiha wajib untuk disyukuri. Kalau kita perhatikan eh, saudara-saudara kita yang mereka jauh daripada tolabul ilmi, mereka jauh daripada mencari hidayah, maka jangan kita melihat seperti itu, kita bersyukur kepada Allah. Eh, kita masih apa dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayahnya. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Kalau harta banyak orang telah mendapatkan harta, bahkan orang kafir pun Allah berikan harta, Allah berikan kedudukan, namun tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah taufik, apalagi hidayah kepada sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang masuk Islam, namun berapa banyak orang yang tidak tahu tentang sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang perlu dijaga, yang perlu untuk kita betul-betul mensyukurinya. Semua itu sekali lagi karunia keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kama anna subhana yudhillu man yasha'u min khalqihi. Allah yang berikan hidayah kepada manusia, demikian pula Allah pula yang menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. dan Allah membiarkan mereka dalam kesesatannya. ila dan Allah membiarkan mereka di dalam kesesatannya. Allah tidak mau menolongnya. Allah biarkan dia bergaul dengan asyaitan diberi Allah Subhanahu wa taala dengan godaan-godaan asyeton dari kalangan jin maupun al-ins. Allah tidak mau menolongnya sama sekali. Dan sama itu sudah kita sering sampaikan, ini ada hukum sebab akibat. Tidak begitu saja Allah mengingatkan, tidak begitu saja Allah memberikan hidayah, namun Allah mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa yang berhak mendapatkan kesesatannya. Allah berfirman, "Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulanah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, kata sebagai ulama tafsir, yaitu dengan tolak berilmu, dengan banyak ilmu agama, Allah akan tunjukkan jalan-jalan. Ada sebabnya. Maka akibatnya Allah tunjukkan jalan yang benar. Allah tunjukkan jalan kepada surganya. Karena apa? Ada sebabnya tadi. Alladzina jahadu yang bersungguh-sungguh. Namun sebaliknya, yang malas malas mencari hidayah, bahkan berpaling dari hidayah, Allah mengatakan fala mazalu azab Allah merubah. Ketika mereka sudah berpaling, Allah semakin palingkan dari jalan. Allah biarkan dalam kesesatan. Tidak Allah tolong sama sekali. Sekali lagi, Allah Maha Adil. Kalau Allah memberikan hidayah kepada manusia, itu karena keutamaannya. Kalau Allah menyesatkan manusia, itu karena keadilannya. Tidak ada kezaliman sama sekali dalam perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu mengatakan innal hamdalillah segala puji bagi Allah. Karena apa? Semua perbuatan Allah, semua takdir Allah hanya berkisar antara keutamaan dan antara apa? Keadilan. Tidak ada kezaliman dalam takdir ataupun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah mengatakan, "Wa ma ana bidhallamin lil abid." Dan tidak aku berbuat kezaliman kepada hambaku sedikit pun. Dalam hadis kudsi Allah mengatakan, "Inni haram dzulma 'ala nafsi." Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman bagi diriku. Sekali lagi kalau orang itu disesatkan, disesatkan Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan hidayah, itu karena keadaan Allah. Allah Maha mengetahui orang ini memang berhak untuk disesatkan, orang ini memang berhak untuk menjadi orang kafir, menjadi ahli bid'ah, ahli maksiat dan sebagainya karena perbuatan mereka sendiri. Wa makan Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bukan Allah yang berbuat zalim kepada mereka, namun mereka lah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Dan Allah pun tidak menjaga mereka dari kesesatan. Wa yabtali bidzalik. Bahkan Allah menguji mereka, memberikan mereka bala. Dengan apa? Dengan kesesatan tersebut. fil wal ma'siyah. Maka mereka pun jatuh ke dalam kesesatan dan kemaksiatan. Wa dzalika adlun minhu. Semua itu merupakan adil, keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah menyamakan orang yang bersungguh-sungguh mencari hidayah dengan orang yang apa? Yang bermalas-malasan. walilah masal a'la. Eh, sebagaimana eh, dalam kehidupan sehari-hari saja. Tidak mungkin, misalnya orang tua menyamakan antara antara anak yang rajin dengan anak yang malas-malas. Demikian pula seorang guru tidak mungkin menyamakan antara yang rajin ya belajar di kelas dengan yang malas malas Dan Allah lebih dari itu. Artinya ini suatu yang apa? Maha adil. Karena sebagian orang mengatakan Allah nggak maha adil. Karena apa? Tidak menjadikan semua orang mendapatkan hidayah. Tidak. Namanya keadilan apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bukan menyamaratakan segala sesuatu. Nggak mungkin dinamakan adil kalau apa? Yang malas-malasan diberikan hidayah, yang musuh sungguh juga mendapatkan hidayah tidak sama. Harus apa? Ditempatkan sesuatu pada tempatnya. Bagaimana orang tua juga demikian. Tidak mungkin yang anaknya yang rajin ibadah dengan yang malas-malasan. Ya, tidak sama perlakuannya. Harus apa? Dibedakan. Yang rajin ibadah ya berhak mendapatkan hadiah, yang ini tidak. Demikian pula walillahi masal ala dan Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi lagi. Wa adul minus subhanahu wa ta'ala hikmatul balighah. Dan Allah memiliki hikmah yang balighah yang sangat mendalam. Walahul adul mutlak dan Allah memiliki keadilan yang mutlak. Wajalilu ala anna Allah Ta'ala huwa ladhi yahdi man yasa wa yudhillu man yasa. Adapun dalil bahwasanya Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang dia kehendaki adalah firman Allah Subhanahu wa taala man yasha'illahu yudlilhu barang siapa yang Allah kehendaki Allah akan sesatkan dia dan barang siapa wa man yaj'al wa mustaqim dan barang siapa yang Allah kehendaki Allah jadikan dia di atas jalan yang lurus. Sekali lagi ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah Maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkan ke apa mendapatkan petunjuk dan siapa yang mendapatkan kesesatan. Demikian pula firman Allah yang lain, "Walakin yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'." Akan tapi Dia Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Hidayah dan kesesatan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia berhak memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan sudah kita sampaikan tadi, Wa may yahdil wa may yahdillahu fala mudhillalah. Kalau Allah sudah memberikan hidayah, tidak akan mungkin ada yang bisa menyesatkannya. Dan demikian pula sebaliknya, yang Allah sesatkan tidak akan mungkin ada yang bisa memberikan al-hidayah. Kalau kita mengetahui seperti ini, maka selalu kita mohon kepada Allah al-hidayah. Selalu mohon kita kepada Allah agar jangan sampai kita disesatkannya dan juga sekaligus kita berusaha untuk menjaga hidayah ini jangan sampai kita apa berpaling dari hidayah kalau kita berpaling setelah kita tahu al-haq maka dikhawatirkan kita akan tidak mendapatkan hidayah selama-lamanya. Nauzubillahi min dzalik. Karena Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masjid." Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas petunjuk kebenaran baginya, Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya. Dan dia menyelisih jalannya orang-orang beriman, menyelisih jalannya para sahabat. Maka kami palingkan kemana dia berpaling. Sudah tahu sunnah, sudah sering mengaji. Namun apa? Ikut arus lagi, kembali lagi kepada kesesatan awalnya. Maka apa? Allah biarkan dia di dalam kesesatannya tersebut. Nah, untuk bila sekali lagi eh, kita sudah tahu al-haq ini, kita perlu syukuri kita perlu jaga jangan sampai hilang dari kita selama-lamanya. Demikian pula Allah berfirman, "Inna la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cinta. Itu kisahnya dengan Abu Talib, pamannya Rasulullah SAW, yang mandi dalam keadaan kufur, dalam keadaan syirik, Padahal Rasul sangat mencintainya. Karena banyak memiliki jasa terhadap Rasul SAW. Dia yang melindungi Rasul SAW, yang memelihara Rasul SAW. Namun, dia masih dalam keadaan musyrik. Rasul menginginkan untuk beliau mendapatkan hidayah. Sampai pada akhir hayatnya, Rasul mengatakan, Ya ammi kul kalimatan wahajulaka Allah. Wahai paman, katakanlah ucapan, yaitu kalimat lain Allah. Suatu kalimat yang aku akan menjadikan hujah untukmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau atau pamannya Rasulullah SAW Abu Talib tidak mau mengikuti ajakan Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ini bahwasanya engkau yang Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki. Jangankan pamannya Rasulullah SAW, orang tuanya Rasulullah SAW ini tidak mendapatkan hidayah. Hanya mati dalam keadaan musyrik. Eh, tugas kita, manusia, hanyalah menyampaikan, mendakwahkan al-haq Ya, adapun setelah itu kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alaina illa al bala. Demikian pula ini sebagai ibrah pelajaran bagi kita semuanya. Kalau kita mungkin punya keluarga, orang tua atau mungkin saudara ya atau mungkin yang lainnya daripada kerabat-kerabat kita. Kalau misalnya kita sudah berusaha ya kita sudah berusaha untuk mendakwahkan al-haq. Kita berusaha untuk menyampaikan kebenaran namun tidak diterima atau belum bisa menerima al-haq tersebut, maka wajib untuk kita meyakini bahwa hidayah tangan Allah Subhanahu wa taala dan dengan itu pula kita tidak selalu bersedih hati. Eh boleh bersedih cuma jangan sampai berlebihan karena kita yakini hidayah di tangan Allah. Bagaimana usaha kita kalau belum ada eh, hidayah dari Allah tidak akan mungkin itu sampai kepada eh, orang yang kita cintai. Yang penting tugas kita kita telah sampaikan wa ma illa al bala walakin Allah yahdi man yasha. Akan tapi Allah berikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Fakulu dzalika min indillahi ta'ala. Semua itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min usuli ahli sunnah. Ya ini merupakan prinsip ahli sunnati wal jamaah. Yaitu Bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Khilafan lil mu'tazilati alladzina qalu bi anna af'al al-ibad makhluqatun lahum. Ini berlainan dengan keyakinan kelompok Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwasanya perbuatan hamba itu ciptaan hamba itu sendiri. Tidak ada sambut pautnya dengan perbuatan atau ganda Allah Subhanahu wa taala. Yang menyesatkan hamba itu hamba itu sendiri kata kelompok Mu'tazilah. Tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sudah kita sampaikan pertemuan yang lalu. Mereka kelompok Al-Mu'tazilah atau dengan nama lain Al-Qadariyah, mereka meyakini perbuatan hamba yang jelek itu ciptaan hamba itu sendiri. Karena mereka mengatakan kalau Allah yang menciptakan kemudian Allah mengadab mereka berarti Allah zalim. Maka tidak layak untuk dikatakan perbuatan jelek itu apa? Dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jawab oleh para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyesatkan hamba itu karena perbuatan hamba itu sendiri. Cuma yang menyesatkan adalah Allah Subhanahu wa taala atas kehendak Allah, atas hikmah yang Allah ketahui. Kalau bi'an afal ibad atau lahu. Al-Sunnah mengatakan hidayah ya, orang itu mendapatkan hidayah, orang itu tersesat, itu atas kehendak dari Allah, itu ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surat As-Saffat, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan perbuatan kalian. Yang baik maupun yang jelek, perbuatan kalian adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa antum minabil qadari khairihi wa wasari. Engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang yang jelek itu ciptaan dari Allah. Wajib diimani. Namun Allah sekali lagi maha adil dan Allah memiliki hikmah di balik semua takdirnya dan perbuatannya. Faman ihtada fallahu alladhi hadahu bi fadli wa ni'matihi. Barang siapa yang mendapatkan hidayah, Allah yang memberikan hidayah kepadanya atas karunia dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man dhalla fallahu alladhi adallahu Dan barang siapa yang tersesat, maka Allah juga yang menyesatkannya atas keadilannya. Mendapatkan hidayah karena karunia dari Allah. Artinya, itu suatu hal yang wajib untuk di, disyukuri. Namun itu bukan suatu hal yang ya seperti sebagai orang mengatakan kalau orang itu misalnya beribadah, kemudian Allah memberikan pahala, ini namanya seperti orang jual beli. Ini dikatakan para ulama bukan itu maksudnya. Allah memberikan pahala kepada manusia atas ibadahnya itu karena dari Allah. Eh bukan seperti sistem jual beli tadi. Pembeli memberikan uangnya, penjual harus memberikan apa? Barangnya bukan seperti itu. Ketika manusia beribadah, bukan hamba itu yang mewajibkan Allah untuk memberikan pahala. Ya. Kalau orang itu beribadah, bukan berarti apa orang itu mewajibkan Allah memberikan pahala kepadanya. Namun Allah yang mewajibkan dirinya untuk memberikan pahala itu. Allah tidak memberikan pahala pun, Allah ala kudus yang qadir. Artinya Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Cuma Allah telah berjanji, inna la yukhliful mi'ah. Allah tidak akan mungkin mengingkari apa? Janjinya. Artinya Allah telah berjanji yang berbuat amal soleh sesuai dengan syaratnya akan diberikan pahala oleh SWT. Cuma bukan ya seperti sistem jual beli tadi. Pembeli memberikan uang, penjual harus memberikan apa? Barangnya tidak. Allah tidak seperti itu. Eh, Allah memberikan pahala atas karunia darinya. Seandainya pun tidak diberikan pahala, Allah itu berhak. Karena apa? Yang memberikan hidayah orang itu beramal saleh adalah Allah sendiri. Eh, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di sini orang mendapatkan hidayah atau mendapatkan pahala dari kiamat itu atas karunia dari Allah. Eh, karena Allah nggak butuh dengan ibadah manusia. Ketika Allah memberikan pahala itu atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika hamba itu berbuat kesesatan sisi Allah Taala mendapatkan dosa itu atas keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya wa kullun nasi yataqallabuna fi masyiatillah ta'ala baina hadainil amrayn. Kesimpulannya, manusia hidup di atas muka bumi ini di antara atau manusia hidup di, di manusia hidup di atas muka bumi ini di dalam kehendak atau naungan kehendak Allah Subhanahu wa taala antara dua hal. Karunia dari Allah dan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia dalam hidupnya tidak mungkin bisa keluar dari dua hal ini. Dari karunia Allah, dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan nikmat itu keutamaan dari Allah, karunia dari Allah, mendapatkan musibah atau malapetaka itu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asabakum min musibatin maka sahabat Aidiku. Apa yang menimpa kalian dari musibah, itu karena sebab apa? Dosa-dosa kalian. Jangan suudon kepada Allah. Koreksi diri masing-masing. Karena apa? Setiap musibah yang Allah timpakan, itu atas apa? Dosa kita sendiri. Itu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, Allah mengatakan wa ya'fu an Allah banyak mengampun. Eh, sebagian saja yang Allah balas daripada musibah dan malapetaka ini. Maka ini merupakan apa? Karunia dari Allah eh, keadilan dan sekaligus apa karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak semua dosa yang kita lakukan kita apa diberikan bala ataupun musibah atau sanksinya di dunia ini. Ini merupakan apa karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala dan sekaligus keadilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan apa seolah eh, saya sudah mengaji bertahun-tahun, eh, sholat berjamaah di masjid, eh, banyak amal yang saya lakukan, mengapa mengapa dan sebagainya kok masih banyak musibah dan seterusnya ya justru apa harus kita koreksi diri kita masing-masing jangan apa suudzon kepada Allah karena Allah maha adil ya Allah maha maha adil kullu nasi wa kullu nasi yataqallabuna fi masyiatillah taala baina hadainil amrain setiap manusia itu ada di antara masyiatullah kehendak Allah antara keadilan dan keutamaannya fa nasa Sesungguhnya manusia imma mu'minun muhtadin rasidin. Orang beriman itu imam manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama orang mukmin yang mendapatkan hidayah rasidin wa dzalika bi fadlillah taala wa ilmi wa hikmati wa karami wa ni'matihi. Semua itu dengan keutamaan dari Allah, dengan ilmu dari Allah, hikmah dari Allah dan kemuliaan dari Allah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu mendapatkan hidayah yang pertama karena apa? Karunia dari Allah. Allah memberikan karunia nikmat dari dari Kemudian orang itu telah diketahui oleh Subhanahu wa taala, orang itu berhak mendapatkan al-hidayah. Dan itu merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Eh, kita wajib untuk bersyukur atas nikmat dari Allah ini. Kita apa dimuliakan Allah dengan al-iman, dimuliakan Allah dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini golongan manusia yang pertama yang mendapatkan hidayah itu adalah atas karunia dari Allah. Wa imma dzallun za'ighun bil kufri aw fisqi. Yang kedua, golongan orang sesat yang menyimpang dengan kekufurannya, dengan kefasikannya. Wa dzalika bi adlillah ta'ala wa ilmihi. Yang demikian itu dikarenakan keadilan dari Allah dan ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui orang ini berhak mendapatkan kesesatan dan sekaligus Allah mengendaki orang tersebut dengan keadilannya mendapatkan kesesatan. Ya. Allah tidak jahil terhadap sesuatu apapun dari perbuatan hamba Allah maha mengetahui. wahikmati dan juga itu atas hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak hikmahnya. Orang itu tersesat. Agar apa yang lain mengambil ibrah. Agar bersungguh-sungguh mencari hidayah. Agar yang lain mengamalkan amal ma'ruf dan yang mungkar, menasihat dan lain sebagainya. Kalau tidak ada yang tersesat, tidak ada yang apa? Alamat bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Eh, dan tidak ada lagi apa? Orang yang semangat belajar ilmu agama. Karena apa? Melihat semua orang sama saja. Artinya semua ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Fala khuruja jali ahlin an masyiatillah taala. Tidak ada seorang pun yang bisa keluar daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah rabbul alamin juga berganda manusia sekali lagi di bawah kehendak Allah subhanahu wa taala namun manusia sekarang kewajibannya selain beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek tugasnya ikmalu beramallah yang baik karena semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma inal mar'a nafsahu qad tadi taratan. Tadi dijelaskan manusia secara umum terbagi menjadi dua, golongan orang yang beriman itu semua karena nikmat dari Allah, karunia dari Allah. Golongan yang kedua orang yang menyimpang, entah kafir keluar dari Islam atau non muslim ataupun yang muslim namun apa berbuat kemaksiatan. Ini apa? Manusia. Ada dua golongan tersebut. Namun, satu orang saja itu terkadang apa? Berbeda-beda mendapatkan hidayah dan terkadang mendapatkan apa? kesesatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini, summa innal mar'a nafsahu. Seseorang ya kita sendiri mungkin pernah merasakan seperti ini. Ya, setiap kita pasti merasakan seperti itu. Kemudian seorang ya, manusia kot yahtadi taratan bi ta'ala. Terkadang mendapatkan hidayah dari Allah dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun hidayah di sini misalnya ya kita sudah tahu dakwah yang hak ini, dakwah salafi sudah tahu. Ya, kita apa? Terkadang semangat untuk belajar. Ya. Ada waktu-waktu apa yang kita semangat untuk belajar agama ini. Mungkin sampai malam pun ya, tidak ada ya ngantuk dan sebagainya karena semangat yang membara. Ini terkadang kita mengalami seperti itu. Cuma terkadang apa? Summa Allah azza wa ala dhunub. Namun ketika kita berbuat maksiat sedikit saja, luntur semangat. Terkadang malas untuk datang. Berat rasanya melangkahkan kaki ke majlis ini. Ini karena apa? Sebab dosa yang kita lakukan. Maka Allah memberikan apa? memberikan sanksi berupa apa? Rasa malas dalam belajar ilmu agama. Ini alhamdulillah masih belum seberapa. Artinya apa? Kalau orang tersebut sadar, artinya setelah dia merasa malas cuma dia ya, memeranginya, maka insya Allah datang lagi jaya tersebut. Ini apa? Pasti pernah kita mengalami. Nah, iman yazid apa? Wayakus. Yazid bi ta'a bil bil ma'siyah. Eh, ketika kita pada saat sampai kepada semangat untuk taat kepada Allah bertambah iman tersebut. Namun kalau sudah berbuat maksiat berkurang. Ini artinya apa? Awal kali itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua ini atas apa? dosa kita Allah memberikan apa? sanksi berupa di ya. Selewengkan sedikit kita dari jalan. Semua ada sebab akibatnya. Kata pengarang di sini, seseorang itu terkadang apa? mendapatkan hidayah karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memberikan sanksi atas dosa yang dia lakukan, au latin atau kelalaiannya, fayaqdulahu, maka Allah biarkan dia di dalam kesesatannya. Ini masih belum apa? Seberapa. Namun kalau dibiarkan terus, ya sudah kita berbuat dosa, malas datang ke majelis ilmu, berbuat dosa lagi, semakin malas, malas, malas, dan seterusnya, maka semakin apa? Jauh kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala makanya sering kita sampaikan, bagaimanapun dosa yang kita lakukan, jangan jauh jauh dari tolebul ilmi, jangan jauh dari majelis ilmu, jangan jauh-jauh dari teman yang baik, ya. Karena kalau kita semakin jauh dengan alasan, ya, saya ini sudah kotor. Kalau kita datang masih ilmu, rasanya tidak pantas. Maka ini adalah esubah daripada asyaiton. Ya, untuk kita apa? Semakin jauh. Nah, kalau kita merasa kita punya dosa, punya banyak kesalahan, tetap kita apa? Duduk masih ilmu. Mungkin dengan itu kita apa? akan mendapatkan siraman rohain, akan bersih lagi. Demikian seterusnya. Nah, kalau kita sudah jauh dari tolabul ilmi, jauh dari teman yang baik, maka semakin jauh dari dan Allah dan Alhamdulillah tidak mungkin bisa kembali lagi ke jalan Allah tersebut. Dan ini banyak ya, yang juga mungkin kita pernah lihat di sekeliling kita. Eh, mungkin teman-teman kita dahulu, eh dulu sama-sama rajin belajar di majelis ilmu dalam dakwah salafi. Namun ketika eh, dia sudah mulai mencoba ya, berjalan di atas ya, arusnya manusia mengikuti ya ajaran manusia secara umum ya mengikuti kebidahan, kemaksiatan dan seterusnya. Kemudian sudah enggan lagi duduk bersama kita semakin jauh dan tidak lagi pernah mengenal al-haq. Ya, ini adalah suatu hal yang merupakan sunatullah di atas muka bumi ini. Semua ada hukum sebab akibat. Fayakzulahu Allah pun biarkan dia dalam kesesatannya summa qad dari al-hidayah ba'da dhalik. Semangat, kemudian luntur semangat tersebut, malas belajar, malas beribadah. Namun, ketika masih ada semangat untuk berubah, untuk bertobat, datang lagi hidayah. Kita kadang itu yang kita rasakan. Aliman yazid, wa yakus. Iman bertambah dan berkurang. Namun, ini sudah suatu hal yang tabiatnya manusia. Iman yazid wa yang jangankan kita para sahabat juga demikian. Iman mereka apa yazid wa kus Maka mereka pun mengatakan kepada sebagian yang lain, ta'ala untuk minta apa Kembalilah kita apa duduk sejenak memperbaharui keimanan kita. Para sahabat demikian masih merasakan apa? Ya, pasang surutnya al-iman apalagi kita. Namun masalahnya bukan masalah pasang surutnya, bukan masalah bertambah dan berkurangnya, namun masalahnya bagaimana kita menyikapi kalau apa sudah ada tanda-tanda berkurang iman kita tersebut. Apakah kita biarkan begitu saja? Apakah kita terus terlena dengan kekurangan iman tersebut? Apakah kita mau meningkatkan lagi? Itu masalahnya. Kalau masalah turun naik, ini masalah yang sudah tabiatnya manusia. Jangan kita para sahabat demikian. Cuma sekali lagi, masalahnya bagaimana menyikapi kalau iman itu apa? Sudah mulai berkurang. Kalau kita biarkan terus, maka kita akan jauh dari agama Allah. Nah, kalau kita mau berusaha meningkatkan lagi, maka terkadang apa? Hidayah datang kembali. Wafat yudhillu dhalalan abadiyah. Namun terkadang apa? Ketika orang itu sudah menyimpang dari agama Allah, sudah lagi tidak mau belajar ilmu agama, sudah meninggalkan majlis ilmu, maka terkadang apa? Yudhillu dan abadiyah. Allah menyesatkannya selama-lamanya. Sampai akhir hayatnya tidak lagi mau menuntut ilmu agama, tidak lagi mau apa? taat kepada Allah Subhanahu wa Taala tidak lagi mau tahu kebenaran hidup sebagaimana eh, binatang. padalah dahulunya padahal apa? Tahu yang hak. Dahulunya rajin ibadah. Cuma sekali dia menyimpang selama-lamanya Allah akan jauhkan dari agama Jadi manusia satu orang aja terkadang berbeda-beda keadaan ya jadi dua yang terus. Terkadang dia masih mau mendapatkan hidayah dan Allah pun memberikan hidayah. Namun semakin orang itu jauh dari agama Allah, semakin Allah jauhkan dari agamanya wa kullu syai' bimasyiyati azza wa jalla. Intinya sekali lagi, semuanya atas kehendak dari Allah dan Allah memiliki hikmah di balik semua takdirnya. al khulasah kesimpulan atau ringkasan dari apa yang sudah kita sampaikan pada waktu yang lalu dan juga yang sekarang yaitu amrullahi al-khalqa bi taati. Allah memerintahkan makhluk untuk mentaatinya. Kita beriman kepada takdir dan sekaligus apa? Berusaha untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan mengatakan ya kalau sudah ditakdirkan masuk surga, eh pasti masuk surga, nggak usah berbuat takdir. Ya, kewajiban kita beriman kepada takdir dan sekaligus apa? menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an maksiatihi dan Allah melarang mereka manusia dari memaksiatinya. Wa kullu syai'in yajri bi qada'i wa maksiatihi. Dan segala sesuatu itu terjadi dengan takdir dan kehendak dari Allah. Wa masyiatul ibad tahta masyiatillah. Kehendak hamba itu dibawa kehendak Allah. Wa huwal hadi liman yasa'u. Dan dialah Allah yang berikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Wa yudhillu man yasha' dan dialah yang bisa memberikan kesesatan atau yang menyesatkan bagi siapa yang dia kehendaki. Allah la kulli syai'in qadir. Semua ada tangan Allah Subhanahu wa taala. Wala khuruj li ahadin amma syaa Allahu lahu dan tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari apa yang Allah kehendaki. Ini poin ke-24 dan yang ke-25 yang masih berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan poin yang berikutnya juga masih berkaitan dengan iman kepada takdir dan ini merupakan pembahasan yang insya Allah paling banyak di dalam kitab Akhidat Tohawiyah. Itu bahasan masalah iman kepada takdir yang disebutkan di tempat yang e, berpencar-pencar, artinya tidak dalam satu pembahasan. Nanti akan kita temui di belakang-belakang juga berkaitan dengan masalah takdir. Karena memang sangat pentingnya iman kepada takdir ini. Dan banyaknya manusia yang menyimpang daripada al-imam bil qada'i wal qadar. Kemudian kata Imam Tahawi Rahimullah, wa huwa muta'alin anil abdadi wal anda Allah maha tinggi dan juga maha suci dari adanya sesuatu yang menentangnya atau dari sesuatu yang berlawanan dengannya wal anda atau yang sama dengannya. Artinya tidak ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala la roda la rada li Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah wala mu'aqiba li hukmihi dan tidak ada pula yang melawan hukum Allah wala ghaliba li amrihi dan tidak ada yang bisa menguasai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata pensyarah di sini, "Inna Allah Ta'ala muta'alin wa mutanazzihin an an yakuna lahu ziddun mukhalifun fi amrihi." Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha tinggi dan maha suci dari adanya sesuatu. Dari makhluk yang menyelisihi perintahnya. Artinya perintah takdirnya. Eh, kalau perintah adalah urusan syariat, ini banyak yang menentang Allah. Banyak yang menyelisihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma dalam masa takdir al-kauni, al-iradah al kauniyah, tidak akan mungkin ada yang apa? Bisa menentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini masih ada kaitannya dengan apa? Iman kepada takdir. Semuanya tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya itu apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan kun jadilah maka apa? Jadilah. Tidak ada yang bisa menolak keputusan Allah, tidak ada yang bisa menolak hukum Allah. Maksudnya hukum kauni, hukum alam ini. Kalau Allah sudah menentukan ajal manusia, tidak akan mungkin manusia bisa lari dari. Kalau Allah sudah menentukan musibah kepada manusia, tidak akan mungkin ada yang bisa apa? Menolaknya. Ini maksud daripada ucapan pengarang. Tidak ada yang bisa apa? Melawan Allah. Dalam artian, melawan hukum apa? Kauninya. Adapun hukum syar'i, masalah syariat banyak yang menentang. Namun pembahasan kita tidak ada yang bisa apa? Menolak, menyelisihi hukum Allah yang kauni Bi amri wa hukmi wa khalqi wa mulki. Tidak ada yang bisa menyelisih Allah dalam perintahnya yang berkaitan dengan hukum alam ini dan demikian pula ya penciptaannya dan juga kekuasaannya. Semuanya tunduk kepada takdir Allah, tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Maha Suci, Maha Tinggi dari adanya sesuatu yang nidjun mumasilun yang menyerupainya mukafiun fi min dalik. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun au fi asma'i wa sifati. Demikian pula tidak serupa pada Allah dalam mata nama dan sifatnya. Bal inna subhanahu wa ta'ala laisa kamitsli syai'un. Bahkan Allah tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian apa? Menjadikan bagi Allah itu andadan. Yang sekutu-sekutu, sedangkan kalian apa? Mengetahuinya. Tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu apapun. Ini merupakan apa? Suatu hal yang menjadikan hati seorang hamba selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak yang sama dengannya dan tidak ada pula yang bisa menandinginya. Wa huwa subhanahu wa ta'ala idza qada amran aw jadahu wa Allah Subhanahu wa taala apabila telah memutuskan suatu perkara, maka pasti dia akan apa? melakukannya. Allah fa'alun lima yurid. Lau istam al khalqu jami'an ala jalbi naf'in wa mumsikuhu seandainya seluruh umat manusia, seluruh makhluk-makhluk Allah berkumpul untuk mendatangkan suatu hal yang bermanfaat. Sedangkan Allah tidak menginginkannya, maka tidak akan mungkin bisa apa? Terjadi. Atau sebaliknya, alamat idarin huwa muridu man tata'u ila sabila. Atau mereka ingin untuk apa menggagalkan ya, kemadaratan yang Allah ingin timpakan kepada manusia maka mereka tidak akan mungkin bisa apa menolaknya dan itulah makna apa Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata ya Allah tidak yang bisa mencegah apa yang kau beri dan tidak yang bisa memberi apa yang kau kau cegah pawang hujan tidak ada ya kekuatan sama sekali. Itu hanya sekadar apa? Tipuan mereka, kedustaan mereka. Kalau Allah sudah menurunkan hujan, tidak akan mungkin ada yang bisa apa? Menolaknya. Allah la mania lima aqtaid. Demikian pula, wala mu'tia lima manakta. Ini wajib untuk kita apa? untuk mencocokkan dalam hati kita, agar kita selalu eh, bergantung kepada Allah. Karena pada La mania lima aqtaid, wala mu'tia lima manakta. Eh, semua tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah berfirman, "Wa iyyasallahu bidurri fala kashifa lahu illa huwa." Jika Allah menurunkan suatu musibah, maka tidak yang bisa mengatasinya kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa yang bi khairin fa huwa kulli syai'in qadir. Dan jika Allah mencegah atau ingin menginginkan kebaikan padamu, maka dia atas segala sesuatu maha kuasa. Sekali lagi, ini adalah keyakinan seorang mukmin, seorang hamba Allah, yaitu bahwasanya yang bisa memberikan manfaat, yang bisa mencegah kemadratan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini pula seorang hamba tidak dibolehkan berbuat kesyirikan kepada Allah. Dengan orang itu meyakini hal seperti ini, maka insya Allah dia selalu bergantung hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahus Samad. Allah tempat apa dia bergantung, menggantungkan segala bentuk hidupnya. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah karena Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan Allah yang bisa menjaga kemaslahatan. Allah juga berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika Eh, jika Allah telah membuka bagi manusia pintu rahmatnya, maka tidak ada yang bisa apa mencegahnya. Wa may yumsik fala mursila lahu min ba'dihi. Namun sebaliknya jika Allah tidak mengendaki ya, bagi manusia rahmatnya atau kebaikan bagi orang tersebut, maka tidak yang bisa memberinya setelah Allah Subhanahu wa taala. Eh, sekali lagi semua ada di tangan Allah. Allah juga berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun." Wa idza hakama Allah taala bi amrin fa inna hukmahu nafidun madin la yu'aqal. Apabila Allah telah menghukumi sesuatu, artinya hukum kauni, hukum alam, Allah telah menentukan eh, takdirnya kepada manusia, maka pasti hukum itu akan berlaku. Ya. Tidak mungkin bisa apa? Ditunda. Ini wajibnya mengimani apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala semuanya telah tertulis semua telah telapak tertulis Atil aklam wajah wajabatis suhub. Telah diangkat pena-pena dan telah apa kering lembaran-lembaran. Semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wallahu yahkumu la mu'aqqiba hukmi." Allah dialah yang menghukumi dan tidak ada yang bisa menolak hukumnya. Sekali lagi masalah apa? Hukum kauni, bukan hukum apa? syar'i ataupun hukum syar'i banyak manusia yang menyelisihi yang menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa idza arada amran fa inna amrahu nafilun la yughlabu. Apabila Allah menghendaki suatu perkara, pasti itu akan terjadi, tidak ada yang bisa apa orang itu menolaknya ataupun yang me, e, mengingkarinya ataupun yang menolaknya ataupun menyelisihinya. Bal amruhu ta'ala yanfudu ala jamil khalqi. Bahkan takdir Allah itu pasti terjadi pada setiap makhluknya. Wallahu ghalibun ala amrihi. Dan Allah itu menguasai kekuasaannya. Atau Allah ghalibun ala amri Allah ayat berkuasa atas segala perkaranya, perbuatannya. Walakin aksaron nasila ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. al Kesimpulannya, Allah Ta'ala mutanazzahun anil mukhalif wal musawi wal musyabih. Allah Maha Suci dari adanya yang menyelisih hukum kauninya dan dari yang menyerupainya wala yuraddu qada'uhu maka tidak ada yang bisa menolak takdirnya wala yu'akhkhar hukmu tidak mungkin bisa ditunda hukum kauninya wala yughalab amruhu dan tidak akan mungkin bisa dikuasai perkara atau uh, takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang berikutnya amanna bidzalika kullihi. Kata Imam Tahawi rahimahullah, kita beriman kepada semua hal itu. Yang berkaitan dengan masalah apa takdir tadi. Kita wajib mengimani semuanya. Allah yang menguasai alam semesta, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang mentakdirkan semua apa yang terjadi dalam alam semesta ini. Dan semua itu berkisar antara keutamaan dan antara keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mengimani semuanya itu. Wa aikonna anna kullam min indi dan kita yakin semuanya itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan berkaitan dengan takdir. Kemudian Imam Tahawi berpindah pembahasan berkaitan dengan masalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang dalam kitab para ulama salah terkadang eh bukan seperti yang sekarang kita eh pelajari apa namanya berurutan eh terkadang berpencar satu dengan yang lainnya tidak berurutan kata Imam Bahawi rahimahullah wa anna Muhammadan abduhul mustafa wa nabiyuhul mustaba wa rasuluhul murtaba dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah yang dipilih dan dia adalah nabi Allah al-mustaba yang juga dipilih wa rasulul murtabah dan dia adalah rasulnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tadi berkaitan dengan amanna wa saddaqna bi kulli ma sabaqa wa tahaqqaqna minhu wa waqara fi nufusina yaqinan jaziman. Kita beriman kepada halal tadi tentang khususnya masalah iman kepada takdir dan kita membenarkan semua yang telah disebutkan dan telah wa waqara fi nufusina betul-betul apa uh, berakar atau betul-betul merasuk di dalam jiwa-jiwa kita dengan penuh keyakinan. Yang wajib untuk kita betul-betul meyakini hal-hal yang berkaitan dengan iman kepada takdir yang sudah kita jelaskan. Sekarang mohon eh, berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa asharu asma'i asy-syarifah. Muhammad SAW ini merupakan nama beliau yang paling masyhur. Nabi Muhammad SAW banyak memiliki nama. Ya, di antaranya apa? Ahmad. Ya, demikian pula Al-Mahi yang menghapus kekufuran. Al-Hashir yang nanti akan dibangkitkan eh, pertama kali pada hari kiamat. Demikian pula yang lainnya. Nama-nama nama Nabi Muhammad SAW banyak ya disebutkan dalam hadis beliau Cuma yang paling masyhur adalah nama apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika likathrati ma fi min al-khisal syarifah allati yuhmadu 'alaiha. Ya, memiliki nama Muhammad sallallahu dikarenakan beliau memiliki eh, perangai-perangai yang baik, yang mulia, yang layak untuk dipuji oleh seluruh umat manusia. Eh, bahkan banyak orang-orang kafir yang mati Ya, artinya objektif yang apa? Memuji eh, akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahwa Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Nama beliau adalah Muhammad ibnu Abdullah. Ayat beliau adalah Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Min Quraisy dari kabilah Quraisy. Wa min awsatil Arab nasaban. Dan ini merupakan apa? nasab yang paling mulia yang pertengahan di antara semuanya wa min anfasi hasaban wa araqiha mumtajjan Dia sama beliau dari keturunan yang paling mulia dari bangsa Arab dan dari seluruh umat manusia. Wal ubudiyatu hi asraful maqamat lil insan. Tadi dikatakan bahwa ini Nabi Muhammad adalah abduhu, hamba Allah. Ini dikarenakan apa? Beliau memiliki kedudukan sebagai hamba yang hanya menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dalam Al-Qur'an banyak Nabi dan Salam disebut dengan istilah abdu hamba Allah. Dan ini merupakan apa? tingkatan tertinggi dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman misalnya subhanalladzi di bi abdihi. Maksudnya Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa. Ini Nabi SAW disebut dengan istilah hamba dikarenakan apa? Kedudukan beliau yang sangat mulia. Makanya banyak disebutkan dalam peristiwa-peristiwa besar. Ya. Istilah apa? Abdu. Nabi Muhammad SAW disebut dengan hamba Allah. Ini banyak dalam apa? Kejadian-kejadian yang sangat istimewa, yang besar yakni kejadian apa Isra wal, wal Mi'raj. Allah menyebutkan dengan istilah abdi. Subhanalladzi asra bi abdi. Menunjukkan apa? Kedudukan beliau yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina." Dan jika kalian wahai orang-orang Quraisy dalam keadaan ragu atas apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dengan istilah apa? Hamba kami. Dalam apa? Masalah Al-Qur'anul Karim. Al-Quran kitab yang paling mulia dan ini adalah hamba yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Demikian pula Allah berfirman, eh, semua dalam bentuk apa pujian-pujian. jadi dalam surah Isra tadi masalah apa? Al-Quran. Demikian pula berikutnya Allah berfirman, wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakunu alaihi libada. Dan bahwasanya hamba Allah, yaitu eh, Nabi Muhammad SAW, ketika sedang dalam keadaan berdiri untuk melakukan ibadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hampir-hampir para jin-jin itu mengerumuni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan istilah hamba pada apa? Eh, waktu dan kejadian yang sangat mulia ini menunjukkan akan kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara faedahnya juga, kalau kita mengetahui Nabi Muhammad hanyalah hamba, maka tidak boleh apa disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tahu beliau adalah manusia biasa, maka tidak boleh kita minta-mintai selain Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qad istafahu Allah Ta'ala min khirati khalqihi. Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Muhammad SAW min khirati khalqihi ya, dari semua hamba hamba Dan ini kita yakini bahwasanya kenabian sebagaimana yang diyakini oleh sunnah wal Jamaah kenabian merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebagian orang ada yang meyakini bahwa setiap yang baik, seperti yang sudah pernah ditanyakan, setiap yang baik dikatakan apa? Sebagai orang sebagai nabi. Ini tidak benar. Ataupun sebagaimana yang diyakini oleh kelompok filsafat. Bahwasanya seorang nabi itu atau orang semua orang bisa menjadi nabi selama dia memiliki apa tiga kekuatan kekuatan ya akal kecerdasan kekuatan khayal dan kekuatan apa mempengaruhi manusia kalau orang itu punya tiga ini dia bisa menjadi apa seorang nabi ini adalah ucapan yang batil kata mereka apa malaikat itu khayalan para ambia ini modal utamanya apa? Banyak berkaya. Ya, kata mereka, inilah ya khayalannya orang-orang filsafat yang banyak berkaya bisa menjadi apa? Menjadi nabi. Ya, ada sesuatu yang batil karena apa? Kenabian itu pilihan dari Allah Subhanahu wa Tidak semua orang bisa menjadi an-nabi. Maka dikatakan di sini apa? Rasul adalah hambanya yang Mustafa, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul dan sebagai nabinya wa faddalahu wa tarahu ala jami'i bariyatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan Nabi sallallahu memilih Nabi sallallahu di atas semua hamba-hambanya. Wa huwa nabiyul mujtaba. Beliau adalah nabi yang dipilih, al-muqarrab, al-mukhtar yang dekatkan kepada Allah, al-mukhtar yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa rasulul murtada. Beliau adalah rasul yang diridhai Allah taala. Alladhi irsadahu Allah li khatimati risalat yang Allah ridhoi untuk beliau membawa risalah yang terakhir. Ya, wa anzal alaihi asfal kutub wa a'dhamaha. Dan Allah pun memilih beliau dengan apa? Diberikan kitab yang paling mulia dan yang paling agung yaitu Al-Qur'anul Karim. Makanya Nabi Muhammad SAW adalah sayyidu waladi Adam, tuanya anak Adam. Manusia yang paling utama, yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata yang Tahawi, wa annahu khatamul anbiya. Dan bahwasanya Nabi SAW adalah penutup para nabi. Wa imamul atqiya. Beliau adalah imamnya orang-orang yang bertakwa. Wa sayyidul mursalin, tuannya para rasul. Wa habibur rabbil alamin. Dan beliau adalah kekasihnya Allah Rabb semesta alam. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat Allah bagi beliau dan salamnya. Kemudian kata Imam Tahawi lagi, wa kullu da'wan nubuwati ba'dahu sallallahu alaihi wasallam faghayun wa hawa. Dan setiap pengakuan kenabian setelah Nabi kita Muhammad SAW, maka itu adalah kesesatan dan hawa nafsu. Kita baca sarahnya. Yang pertama tadi, Inna Muhammad dan Sallallahu Alaihi Wasallam huwa khatamul ambiyah. Ini merupakan kesepakatan kaum muslimin, ijma para ulama bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Dalilnya apa? Firman Allah, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu ayah dari salah seorang di antara kalian, namun beliau adalah utusan Allah dan khataman nabiyyin, penutup para para nabi. Ini menurut tafsir ulama kaum muslimin, khataman nabiyyin adalah penutup para nabi. Eh, bukan seperti penafsiran kelompok Ahmadiyah yang mereka mengatakan khataman nabi artinya zinatan nabiyyin, artinya perhiasan para nabi. Untuk apa? Agar mereka memunculkan nabi mereka, yaitu Mirza Ulam Ahmad. Namun ini penafsiran yang kufur, yang batil. Ya. Kalaupun bisa dikatakan seperti itu, Rasul mentafsirkan sendiri. Rasul mengatakan, La Nabi abadi. Tidak ada Nabi setelah jelas. Ya. Bahkan Nabi SAW ketika melihat Umar berkhattab memegang uh, uh, lembaran Taurat, Rasul mengatakan, Laukana Hayyan la mawasa illa tibaitan. Nabi Musa itu masih hidup, tidak ada kewajiban baginya kecuali mengikuti diriku. Kenapa? Beliau penutup para al-anbiya. Dan nah, sepakat ulama mengatakan yang meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir keluar dari Islam. Makanya ulama sepakat mengatakan kelompok Ahmadiyah adalah kelompok yang keluar dari al-Islam. Mereka bukan kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang kufar. Wa huwa aktsarul khalqi khasyatan wa itqa'an lahu. Wa itqa'an lahu. Nabi Muhammad SAW tadi dikatakan oleh Imam Tohawi adalah imamul atqiyah, imamnya orang yang paling bertakwa. Siapapun orang yang bertakwa pasti apa? Bermakmum kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak mungkin orang yang bisa menjadi orang yang bertakwa kecuali dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini pula menunjukkan akan kebatilan kelompok sufia yang mereka meyakini bahwasanya wali itu lebih baik daripada Nabi kata mereka. Nanti akan ada penjelasan akhir kitab ini bahas masalah itu. Sebagian tokoh mereka mengatakan, ya, tokoh kaum sufi mengatakan, makomun nubuwati fi barzakhin fuwaikar rasuli wa dunal wali. Kata mereka makomun nubuwah, kedudukan nabi ya, itu fuwaikar rasul, di atas kerasulan sedikit. Ini rasul, ini nabi agak sedikit. Wadunal wali, ada pun wali di sini. Di atasnya. Ini adalah ucapan kufur yang mereka. Makanya mereka apa? Lebih memilih untuk mengikuti wali-wali mereka daripada mengikuti apa? An-Nabi. Karena apa? Doktrin sudah seperti ini. Wali lebih tinggi dukanya daripada daripada Nabi. Kata mereka juga, ini juga merupakan kekufuran mereka, kegiraan mereka, mereka mengatakan kalau Nabi itu mendapatkan wahyu lewat perantara Jibril. Kalau wahyu langsung dari Allah. Lewat apa? Kasyaf. Ya, penyingkapan. Nah, itu pun yang ya, diakini sampai detik ini. Adanya apa? Dialog langsung antara wahyu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu yang pernah saya dengar dari seseorang yang sudah sampai ke tingkat makrifat. Dia mengatakan tadi malam saya melakukan kasyaf, ya, langit terbelah satu persatu sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sudah sampai kiri ya yang waras salah sudah. Saya ya, ya ngelajeni orang gila biar sendiri, eh, biarkan saja. Eh, kita nasihati, kemudian kita eh, tinggalkan karena sudah sampai seperti ini sudah tingkatan apa orang yang ya rupiah akhlak sudah diangkat pena. Ya, artinya sudah tidak berakal lagi. Bahkan mereka juga mengatakan, ya, antaranya e, tokoh kelompok sufi yang bernama Abu Yazid Al-Bustami, dia mengatakan, khutna al-Bahra waqafal anbiya dahili. Kami, ya, para tokoh-tokoh sufi, kami telah apa? menyelami samudra, menyelami lautan. Sedangkan para ambia hanya apa? duduk di pantainya. Ini adalah ucapan kufur yang mereka. Sekali lagi sama, doktrinya tadi Intinya agar mereka lebih mengkultuskan wali-wali mereka dibandingkan apa? Para ambia. Maka apa? Yang berarti ajaran para wali, ajaran eh, tokoh-tokoh mereka tidak perlu lagi mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pada akhir penjelasan buku ini akan ada lagi tambahan masalah itu. Sedangkan alusun awal jamaah orang beriman meyakini tidak akan mungkin orang itu bisa menjadi wali kecuali dengan apa? Mengikuti ajaran Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladziina amanu wa kam yattaqun." Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak bersedih hati dan juga tidak merasa takut. Siapa mereka? Alladzina amanu, yaitu yang beriman dan bertakwa. Takwa artinya apa? Mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin orang itu bisa menjadi wali tanpa mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akal khalqi khasyatan lillah wa anda Nabi Muhammad Sallallahu adalah manusia yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu pernah bersabda, "Inni la akhsyakum lillah." Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'lamakum bihududillah. Dan aku adalah orang yang paling tahu tentang apa batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallam Nabi juga bersabda, "Inna aqaqum lillah wa a'lamakum bihududillahi ana." Rasul mengatakan sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah dan yang paling mengetahui di antara kalian tentang batasan-batasan Allah adalah aku, ana. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Eh, bahkan ketika sebagian para sahabat yang datang kepada istri Nabi SAW bertanya tentang ibadah ibadah Nabi SAW di rumahnya Kemudian mereka mengatakan, eh, ibadah Nabi SAW kok sedikit. Ya. Eh mungkin karena beliau telah diampuni dosanya. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, aku akan salat malam terus tidak akan tidur, aku akan puasa terus tidak berbuka, aku tidak akan menikahi perempuan. Untuk apa? Fokus dalam beribadah. Namun ketika Rasul mendengar ucapan mereka, Rasul mengatakan apa? Ini asqakum Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara apa? Kalian namun aku tidur, aku sholat malam, aku juga tidur, aku berpuasa, aku juga berbuka, aku juga menikahi apa? Perempuan-perempuan. Faman rogiba sunati, falesa minni. Barang siapa yang suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golongan. Yang berbuat bid'ah, kata Rasulullah dia bukan daripada golongan Nabi saw. Alaihi Wasallam. Apalagi menjadi wali tidak akan mungkin. Ya, karena apa? Batasannya semuanya kembali kepada ajaran Nabi saw. Alaihi Wasallam. Nabi juga bersabda, ya, tentang bahwa beliau adalah Sayyidul Mursalin, tuannya para rasul. Nabi mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam wala faqra." Aku adalah tuannya anak Adam wala faqra. Ya, tidak untuk apa? Berbangga-bangga. Artinya Rasulullah SAW tidak ingin membanggakan diri seperti ini. Cuma apa? Ini tujuannya agar manusia meyakini. Ya, kalau kita nggak tahu seperti ini hadisnya, tidak kita ketahui Rasul yang paling termulia. Namun ini semuanya untuk apa? Manusia biar tahu Nabi Muhammad SAW adalah yang paling mulia di antara semua makhluknya. Meskipun demikian, tetap beliau sebagai manusia biasa tidak boleh dituhankan. Bahwa asraful khalq, dia adalah semulia-mulia makhluk. Wahwa habibu rabbil alamin. Dia adalah kecintaan Allah rabbil alamin. Bahkan bukan ada, bukan hanya habib, namun beliau adalah al-khalil. Ya. Sebagian ulama mengatakan kurang pas kalau disebut sebagai habibu rabbil alamin namun dia adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Karena memang dalam segi bahasa antara kata-kata al-habib yang dicintai itu dengan al-khalil lebih tinggi apa? Al-khalil, ya. Khalilullah, kekasih Allah ada dua di atas muka bumi. Yang pertama adalah Ibrahim alaihissalam, yang kedua adalah Nabi kita Muhammad saw. alaihi wasallam. Allah wa istabahu wa qarrabahu Allah memilih beliau, Allah mendekatkan beliau kepadanya, dan Rasul bersabda, Inna allaha ittaqani khalilan, kama ittaqada Ibrahim Khalilah. Sesungguhnya Allah menjadikan diriku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan yang terakhir, kata pensarah di sini, wa kullu da'wan nubuwati ba'da Nabi Sallam alaihi Setiap pengakuan kenabian setelah Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah gayun kesesatan wa mudalah. wa hawa, penyimpangan dan hawa nafsu, wa putlan, sesuatu yang batil. Famanibda'an nubuwa ba'dahu li nafsihi, au li ghirihi kafara. Para siapa yang mengaku sebagai Nabi sepeninggal Nabi Muhammad SAW, baik untuk dirinya atau untuk orang lain, maka dia telah kafir. Kalau ada orang mengaku dirinya sebagai nabi, maka dia kafir. Atau meyakini ada orang lain sebagai nabi selain Nabi Muhammad SAW, seperti nggak Nabi SAW, maka dia juga kafir. Ya, maka sekali lagi sepakat alusunnah ulama mengatakan Ahmadiyah adalah kelompok yang keluar daripada al-Islam. Wa man saddaqau fi dzalik kafar. Barang siapa yang membenarkan hal tersebut, maka dia juga kafir. Bal manir sabah fi dzalik kafar. Bahkan yang masih ragu oh mungkin masih ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada keraguan seperti itu, maka apa? Dia bisa murtad dari al-Islam. Karena di antara syarat lain Allah adalah apa? Al-yakin, keyakinan. Al-ladina innamal al-ladina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Sesungguhnya orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, sesungguhnya orang beriman adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu. Artinya juga tidak ragu bahwa Nabi Muhammad Nabi yang terakhir lah Nabi ya ba'dahu. Tidak Nabi setelahnya. Yang masih ragu, artinya apa? Masih belum Muslim. Ya, 100% artinya orang itu bisa keluar dari al-Islam. Harus yakin Nabi Muhammad Nabi yang terakhir lah Nabi ya jauh. Dan juga meyakini yang meyakini orang itu ya sebagai Nabi selain Nabi Muhammad SAW, setelah Nabi Muhammad SAW maka kufur keluar dari al-Islam fal mu'min yu'min annahu la nabiyya ba'da Rasulullah. Orang beriman mengimani tidak nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, qad yad'i nubuwa ba'dahu muddain kadhibun. Meskipun benar banyak manusia-manusia yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad Sallam seperingan Nabi Muhammad Sallam Dan itu pula yang beliau sabdakan. Rasul mengatakan, La takum sa'ah hatta yub'atu dajjaluna kazzabun. Ya tidak akan tegak hari kiamat sampai datangnya 30 manusia yang apa? berdusta. Setiap mereka mengaku sebagai nabi. Rasul mengatakan la nabi apa Tidak ada nabi setelah. Eh, dan ada. Eh, bahkan lebih dari 30. Kata para ulama, yang 30 ini yang memiliki kekuatan yang besar, memiliki pengikut yang banyak. Itu 30 jumlahnya. Dan riwayat lain 27 ya, kalau nggak salah empat dari apa? Perempuan. Nah, itu yang sudah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW munculnya Muslim al-Kazab, ya, demikian pun Aswad al-Ansi dan sebagainya sampai saat ini yang paling besar adalah kelompok Ahmadiyah dengan ya tokohnya Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai nabi. Adapun yang lain yang kecil-kecil yang tidak banyak pengikutnya atau yang kurang kekuatannya ini lebih daripada 30. Artinya jumlahnya sangat banyak, namun yang memiliki kekuatan dan pengikut yang besar ini 30. Atau kurang lebih seperti itu. Maka sepakat ulama mengatakan yang mengaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad Salam, maka dia kafir. Wa ya ya'ti bi ba'di aja, yang Eh, meskipun terkadang orang yang mengaku sebagai Nabi, terkadang apa bisa mendatangkan hal-hal yang luar biasa. Eh, dikira itu mukjizat, padahal itu apa? Sihir. Ya. Karena memang tidak akan mungkin ada seorang nabi yang datang setelah Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat. Ada yang mengaku sebagai nabi dan memiliki hal yang luar biasa itu adalah sihir. Itu adalah bantuan daripada asyaitan. Wa yakun lahu atba dan dia memiliki kekuatan atau pengikut. Lakinau yaftatihu wa la yatimu Namun pasti ya Allah akan menyikap kedoknya dia adalah orang yang sesat dan menyesatkan kama fatwa ko aliku lima ja'an nubuwa ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang terjadi semenjak zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi, namun semuanya dibatalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sampai di sini apa yang kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, tak pertanyaan. Tadi dikatakan bahwa banyak yang bisa menolak hukum syar'i, tapi tidak dengan hukum kauni. Kita sudah sampaikan pada pertama yang lalu tentang masalah juga berkaitan dengan iroja syar'iyah dan iroja kauniyah. Contohnya masalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk beriman kepadanya, untuk beribadah kepadanya, untuk bertauhid kepadanya. wa tusyriku bihi syai'ah dan beribadalah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apa. Namun kenyataan di lapangan, apakah semua orang beribadahnya kepada Allah? Hah? Tidak. Banyak orang berbuat apa? Syirik. Berarti apa? Banyak orang menyelisih hukum Allah yang syari ini. Yang berkaitan dengan apa? Perintah untuk bertauhid. Artinya apa? Dalam urusan syar'i, eh, ini banyak orang yang mentang. Banyak yang menyelisihi. Wa qalilun min ibadiyah asyakul sedikit yang bersyukur kepada Allah. Yang kufur banyak. Dalam hukum apa? Syar'i. Dalam, namun dalam hukum kauni, artinya hukum alam, artinya hukum yang berkaitan dengan masa iroja kaunia, ya tidak akan bisa apa menyelisihinya. Misalnya Allah apa menginginkan orang itu tertimpa musibah, pasti akan apa tertimpa. Ma'asobaka lam yakun yuhdiaka. Apa yang akan menimpamu tidak akan mungkin meleset dari pasti akan apa? Menimpa. Sakit, ya, kematian atau apapun musibah pasti akan apa? Kalau saya takdirkan Allah Taala pasti akan ada, pasti akan apa? terjadi. Tidak akan mungkin meleset, tidak akan mungkin apa? orang bisa menyelidiki. Ya. Misalnya apa? Allah telah takdirkan dia bangkrut dalam usahanya. Nggak mungkin orang mengatakan apa, jangan dulu. nanti saja kalau sudah mati Nah, tidak mungkin. Pasti akan apa? Terjadi. Seperti yang Allah tentukan. Itu namanya apa? Banyak orang yang menyelisihi dalam urusan apa? Hukum syar'i Allah. Namun tidak akan mungkin ada seorang pun yang bisa menolak menyelisihi apa hukum Allah yang al-kauni. Tadi juga disebutkan bahwa kehendak manusia itu dibawa kehendak Allah. Bagaimana mengkawalkan kedua hal tersebut bahwasanya manusia itu punya kehendak. Manusia punya kehendak. Bukan seperti kelompok Jabari yang mengatakan manusia itu seperti bulu ya atau daun yang diterbangkan oleh angin tidak punya kehendak sama sekali. Manusia punya kehendak. Ketika dia berbuat baik, ada niat, ada kehendak untuk berbuat baik. Ketika dia berbuat maksiat, ada kehendak, ada niat. Cuma niat tersebut, kehendak tersebut tidak akan mungkin bisa dilakukan kecuali apa? Atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa? Ya, sering kita memiliki niat untuk berbuat ini, berbuat itu. Namun tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Tidak dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu artinya. Artinya apa? Manusia punya kehendak, Allah punya kehendak, cuma Allah kehendaknya lebih berkuasa dibandingkan apa? Kehendak manusia. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? di tempat saya bekerja di bagian seksi kerohanian mengadakan arisan umroh. Apakah kegiatan atau perbuatan ini dibolehkan sesuai syariat agama? Mohon jelaskan. Ya, kita lihat bagaimana bentuk arisan tersebut. Kalau yang sekedar menabung dan seterusnya, ya, kemudian dikumpulkan sampai ya memenuhi apa namanya target untuk umroh, maka tidak ada masalah. Cuma kalau sampai ya berurusan dengan ibarat sebagainya, maka ini sayang untuk dijauhkan. Wallah alam ini perlu untuk perincian bagaimana bentuk arisannya. Ini ada pertanyaan E, ada contoh suatu kejadian di mana ada seorang istri dijual oleh suami. Istri tersebut tidak berdaya untuk keluar dari cengkeraman suami dan istri tersebut tahu perbuatan itu dilaknat oleh Taala. Pertanyaannya, apakah kejadian tersebut merupakan takdir Allah? Dan bagaimana cara keluarnya? Yang pertama, semua atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Cuma manusia kan punya kehendak. Dia tahu itu perbuatan telah. Maka kewajibannya apa? Untuk keluar dari hal tersebut untuk dia keluar dari hal tersebut. Ya, banyak caranya. Ya, mungkin dengan minta tolong kepada ya, saudaranya, ya, kepada keluarganya yang lain untuk dia jauh daripada ya, perbuatan sang suami tersebut. Ya, wanita bagaimanapun lemahnya, dia masih punya kekuatan untuk apa? Ya, keluar daripada cengkraman dari hal-hal yang keji tersebut. Dia punya kehendak, bukannya pasrah begitu saja. Kenapa kenapa? Manusia innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut merubah apa? Dia, kalau wanita tersebut tidak mau merubah dirinya sendiri, tidak akan mungkin Allah rubah. Semua ada apa? Ada sebab akibatnya. Jangan hanya apa? Pasal dengan takdir. Kita nggak tahu takdir kita apa. Yang penting apa sudah kita sampaikan tadi, wajib kita mengimani takdir, namun juga apa? Berusaha mencari hal yang terbaik untuk diri kita di dunia maupun di akhirat. Wallahu taala. Masih ada lagi? Juga sama pertanyaannya, ada orang mendapatkan suatu musibah atau kecelakaan, apa kejadian itu merupakan nasib atau takdir? Eh sama, kita katakan tadi itu merupakan apa? Takdir yang sudah dituliskan Allah dalam lahul mahfud yang tidak akan mungkin orang itu bisa lari dari takdir tersebut. Itu namanya apa? Takdir Allah yang kauni, yang tidak akan mungkin manusia bisa melihatnya. Dan wajib yakini itu adalah keadilan dari Allah dan insya Allah banyak hikmah di balik semua itu. Di antaranya apa? La'allahum yarji'un. Agar mereka manusia itu sadar kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Orang kena musibah bisa menguburkan dosa-dosanya bisa mengangkat derajatnya kalau dia bersabar mendapatkan pahala dan juga untuk apa mengingatkan dia agar dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya yakini semua takdir Allah meskipun secara sepintas kelihatan pahit cuma sebagaimana obat pahit namun banyak apa manfaatnya. Yang penting husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berubah eh, berusaha untuk merubah ke arah yang lebih baik lagi. Ada lagi Ya. Kaitannya sama keimanan seorang dengan eh, telah termakan kemarin ini. Kalau yang tadi dikaitkan dengan telah di laut maupun yang itu tafsir yang kaumnya yang pasti ditetapkan dan tidak bisa orang tetapi dengan adanya pena yang tertulis tadi itu terus keimanan seseorang itu semakin tinggi sehingga saja bisa merubah dari pena yang telah tertulis. Ya ini sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya apa yang telah tertulis tidak akan mungkin bisa berubah sebagaimana tadi Rasul mengatakan rukatil akhlak pena sudah diangkat dan semua eh, catatan hidup manusia sudah ada dalam lahul mahfud sejak dia jelek kemudian menjadi baik semua telah tercatat jadi Seorang dulunya dia ahli maksiat, kemudian rajin belajar ilmu agama, kemudian dia ahli ibadah, semua rentetan hidup manusia itu telah tertulis. Ya. Jadi itu yang dinamakan apa? Rukyah Islam. Itu apa? Diangkat penai. Manusia itu sudah ya menjalankan apa yang ada dalam lahul mahfud tersebut. Dan karena kita nggak mengerti apa yang dalam lahul mahfud, maka perintah Allah apa? Rasul mengatakan "Eh malu, berusaha. Jadi 20 hari. Iya. Itu perincian perorangan. Kalau di Lauhul Mahfud, memang ulama di antara Imam Nufaim rahimahullah uh, memperinci masalah catatan takdir Allah swt. Kalau tidak salah ada empat catatan takdir Allah taala. Yang pertama di Lauhul Mahfud. Ini yang paling mencakup ya, artinya semua bukan hanya manusia saja. Takdirnya hewan, takdirnya pohon, tumbuh-tumbuhan semuanya ada di dalam lahul mahfud. Ini apa? Takdir yang umum yang mencakup seluruh makhluknya. Ada lagi takdir yang apa? Hauli per tahun. Yaitu apa? Pada waktu Laitul Qadar. Ya, dalam ayat Al-Qur'an disebutkan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada Laitul Qadar itulah satu tahun yang akan datang itu ditetapkanlah kita punya manusia. Artinya semua yang akan terjadi. Jadi itu nggak bertentangan dengan Ibrahim Mahfud. Itu perinciannya. Kalau kita mau eh, dekatkan kepada pemahaman ya, eh, perusahaan kan ada program secara umum ya. Ya, meskipun ini secara gambar saja, meskipun nggak sama tentunya. Kemudian ada lagi program per eh, bulanan misalnya kan gitu. Eh, seperti itu. Ya, jadi yang di dalam makhluk ini secara global, maksudnya rinci semuanya, mencakup manusianya, hewannya, semuanya. Yang tiap letter itu perincian yang apa yang sudah ada dalam lahul makhluk. Cuma ini per tahun tahunnya. Sama dengan yang di lahul Nah, demikian pula kita bayang ketiga, catatan takdir yang ketiga pada waktu manusia ada dalam rahim seorang ibu ketika sudah berusia 120 hari itu tidak bertentangan dengan yang ada di lawan makhluk Sama. Cuma ini apa? Lebih diperinci lagi. Atau artinya lebih ditekankan lagi. Sama. Intinya sama. Tidak ada bedanya dengan yang di lawan mahfuz. Tidak bisa merubah yang di lawan makhluk. Ya. Iman seorang hamba bertambah, berkurang, sudah tertulis dalam lawan maksud. Semua proses kehidupan manusia tertulis dalam lawan makhluk. Ya. Ada lagi banyak. Ya, yang ini jangan menyimpang dari syariat. Ya. <laughs> Jadi masalah utang piutang. Ya. Bagaimana seseorang yang iman kepada Allah Subhanahu Taala, iman semua kepada kodok dan kodoknya Allah, tetapi dia masih dalam keadaan meninggalkan utang dan seluruh keluarga ini tidak bisa melunasi utang itu karena tak terlalu besar utang ini. Saya pernah mendengar bahwasanya orang yang masih dalam keadaan punya utang, prosesnya tidak sampai di Ya. Yang pertama masalah utang piutang ini perkara yang sangat besar dan selalu kita tekankan karena banyak manusia yang melalaikan hal ini terutama juga para tolabul ini penunjuk agama terkadang meremehkan masalah seperti ini dengan jalan yang penting akidah baik ya nggak apa-apa utang nggak bayar pasti masuk surga tidak ya akidah yang paling utama cuma ada yang menyempurnakan akidah itu sendiri. Yaitu diantaranya apa? Bagaimana bermuamalah dengan manusia dengan cara yang baik. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah setelah menjelaskan masalah akidah rukun iman yang enam dalam akidah awal wasitiyah, beliau akhiri dengan pembahasan masalah apa? Hal-hal yang menyempurnakan akidah. Diantaranya masalah apa? Al-akhlakul karimah. Demikian pun diantaranya juga muamalah dengan manusia. Ini merupakan penyempurna al-akidah kita tidak akan sempurna tanpa apa? Ya, al-akhlakul karimah dan juga al-mu'amalah al-hasanah dengan manusia. Makanya dalam Al-Quran, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, ayat tentang masalah hutang piutang. Ya, dalam akhir-akhir surat Al-Baqarah, satu halaman penuh tentang masalah apa? hutang piutang. Ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Dan Rasulullah SAW tidak mau mensolati seorang yang meninggal dunia dalam keadaan dia masih punya hutang sampai dibayar. Bukan berarti apa kita nggak boleh utang, boleh hutang. Ya. Sampai-sampai umat bin pun apa? Punya hutang. Sampai pada waktu beliau mau meninggal dunia, ya, setelah ditusuk oleh Abdul Al-Majusi, sampai-sampai apa beliau bisa, tidak bisa apa makan dan sebagainya ketika kasih makan, kasih minuman, keluar memuntahkan semua apa yang di ya, beliau makan. Ya, pada waktu itu beliau apa berpesan kepada Abdul bin Umar untuk melunasi hutang-hutang beliau. Padahal beliau serang apa? al-khalifah menginginkan hutang. Cuma apa? Diperhatikan mata hutang oleh beliau sampai berpesan kepada Abdul bin sebelum beliau meninggal dunia. Dan dalam hadis dijelaskan, dan ini mungkin yang diinginkan bahwasanya orang mati syahid. Ini saya eh, lupa riwayatnya, cuma ada hadis yang sahih yang mengatakan bahwasanya orang mati syahid tidak bisa langsung masuk surga sampai dilunasi siapa? hutang-hutang. Ini pentingnya apa masalah hutang-hutang. Ya karena apa? Orang mati syahid saja yang jelas-jelas ya sudah apa namanya eh, husnul khotimah akhirnya baik cuma karena masih punya utang tidak bisa langsung masuk ke dalam surga Allah sampai dilunasi apa utang. Nah, ya, kalau orang itu sudah meninggal dunia sedang kerabatnya tidak bisa membayar teman hutangnya, ya sebisa mungkin ya berusaha. Eh namanya apa? Ya kewajiban disesuaikan dengan apa kemampuan. Yang penting apa ada usaha ahli warisnya, atau keluarganya berusaha ya untuk apa meminta intinya untuk dimaafkan oleh seseorang tersebut yang menghutangkan atau mungkin berusaha sekuat tenaga yang penting ada usaha agar orang tersebut apa tidak menanggung bebannya membangun beban hutangnya sampai hari kiamat kelak. Wallahu taala. Nah, ada lagi pertanyaan? nabi yang dulu sering sebelum Muhammad kan selalu menanyakan tujuan mujizatmu kalau sama kamu bersama Allah gitu. dan akhirnya dia kan mati sendiri karena tidak mampu karena kalau zaman sekarang wali-wali itu kalau justru menunjukkan kan tentunya sama sulit kok hanya orang masih percaya semua Iya, yang pertama berkaitan dengan masalah hak tanda yang menunjukkan oleh seorang wali tidak perlu apa dan tidak harus namanya wali itu punya karomah ya kalau mujizat untuk para nabi karomah untuk para wali karena para ulama tidak harus atau tidak mesti namanya wali punya karomah ya, harus ter bisa terbang eh, di udara harus bisa berjalan di atas air atau tidak mempan eh, ditusuk dengan pilar sebagainya tidak harus namanya wali itu seperti itu. Cukup Allah mengatakan apa? Ala inna awliya Allah ila khawfun alaihim wa lahum yahdanun alladina amanu wa kanu yahtakun. Ciri awali Allah yang beriman dan yang bertakwa. Setiap yang beriman dan bertakwa sesuai dengan ya, kajar iman takwanya itulah yang disebut sebagai wali Allah. Dalam hadis Al-Qudsi Allah berfirman man adali waliyan faqad adan adantu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, Allah akan atau aku akan mengumumkan perang kepadanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, "Wa ma tafarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Ciri wali Allah yang pertama melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepadanya. Dan tidak mungkin orang itu bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah tanpa belajar jauh. Apa kewajiban yang Allah bebankan kepadanya? Artinya wali Allah nggak mungkin orang yang jahil. Tahu agama. Pasti namanya wali Allah tahu agama. Kemudian yang kedua kata kata Allah SWT dalam hadis kursi itu wala yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu dan senantiasa hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang nawafil, yang sunnah-sunnah, sehingga aku pun mencintainya. Ini ciri wali Allah. Ya. Allah tidak mengatakan namanya wali itu harus punya apa? Karomah. Tidak harus. Itu hanya sekadar apa? Ya, tambahan saja. Bahkan para sahabat lebih banyak apa menginginkan untuk tidak mendapatkan hal-hal yang seperti itu, yang karomah-karomah menginginkan apa pahala di akhirat. Ya, kalau dia dapat diberikan karomah, kurang pahala di akhirat. Namun sebaliknya, eh, kalau orang-orang sekarang apa lebih ingin mendapatkan apa? Karamah. Dia dikatakan wah, ya hmm. dan sebagainya. Padahal itu bukan ciri wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita mengatai itu wali Allah kalau orang itu beriman bertakwa kepada Allah yang betul-betul menjalankan sunnahnya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula soalnya para sahabat tidak semua para sahabat memiliki karomah, tidak mati halal yang luar biasa itu. Demikian para para tabi'in, orang yang soleh tidak harus dia punya karomah dalam artian hal-hal yang memang biasa. Cukup dia beriman, takwa dengan sebenarnya itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada lagi? Yang di luar. Wih, dulu. kok enggak. ya, sudah cukup sekian kalau tidak ada pertanyaan. Aku lupa lihada wa aku jawana. alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.